Al-Usul Al-Thalatha itu tiga landasan utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas mengenai sabar ya bahwasanya kita sebagai setiap muslim sebagai seorang manusia maka kita punya kewajiban untuk bersabar dalam menghadapi gangguan ya ataupun rintangan dan hambatan baik ketika kita menimba ilmu demikian juga ketika kita ya mengamalkannya ataupun mendakwahkannya karena orang-orang yang menyeru manusia memerintahkan yang ma'ruf ataupun melarang dari yang mungkar maka dia pasti akan mendapatkan ya tanggapan ya, reaksi dari manusia berupa gangguan dan tekanan terutama orang-orang yang mereka adalah ya, tidak suka kepada kebenaran. Karena banyak di antara manusia yang tidak menyukai kebaikan, tidak menyukai kebenaran. Akan tetapi mereka lebih menyukai hal-hal yang ya memuaskan hawa nafsunya, yang menyeret kepada perkara-perkara syahwat yaitu kesenangan-kesenangan yang terlarang Demikian juga hal-hal yang diharamkan dan hawa nafsu yang batil. Maka jika datang kepada mereka orang yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepadanya, sehingga menyingkirkan mereka dari keinginan-keinginan nafsu mereka yang terlarang, maka muncullah ya, reaksi baik berupa ucapan, komentar-komentar yang pedas, yang pahit, ya, yang tidak enak, ataupun ya berupa tanggapan dalam bentuk perbuatan-perbuatan ya apakah itu menolak ya ataukah itu melakukan berbagai upaya untuk menghalang-halangi dakwah atau bahkan menghabisi dakwah ini adalah suatu hal yang pasti akan kita jumpai di dalam berdakwah ya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar maka wajib bagi seorang yang berdakwah menyeru ke dalam agama Islam, menyeru manusia untuk bertauhid ya dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas dalam dakwahnya, hendaknya dia bersabar ketika menghadapi berbagai macam bentuk tekanan. Dan hendaknya dia terus melanjutkan dakwahnya, mengajak manusia kepada Allah dan telah dan baginya dalam hal kesabaran ini adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam dan sebaik sebaik-baik mereka itu adalah penutup mereka yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat pada diri Nabi SAW apa yang beliau dapatkan ya dari manusia. Betapa banyak gangguan dan tekanan baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Bahkan mereka mengatakan beliau adalah seorang penyihir, seorang pendusta. Mereka juga mengatakan beliau adalah orang yang gila berbagai macam bentuk tuduhan dan komentar-komentar miring yang mereka ucapkan ya yang Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan hal itu di dalam Al-Qur'an dan bagaimana mereka menyakiti Rasulullah SAW dalam berbagai macam bentuk gangguan ya dan tekanan mereka pun melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai ya kaki beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak mereka untuk bertauhid, untuk tunduk kepada Allah dan mereka pun bahkan ya menimpakan ya kotoran unta ya di dalam, di atas punggung beliau ketika beliau sedang bersujud di sisi Ka'bah ya. Bahkan mereka pun mengancam beliau ya, memberikan ancaman akan membunuh beliau dan memberikan ya ancaman-ancaman keras ya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika perang Uhud ya, apa yang beliau alami demikian juga para sahabatnya begitu begitu besar ya, begitu menyakitkan. Bagaimana Rasulullah SAW manusia yang termulia yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah untuk keluar dari ya alam jahiliyah menuju hidayah. Mereka orang-orang musyrikin ya musuh-musuh dakwah Islam mereka pun menghancurkan ya gigi beliau, membuat gigi beliau patah ya karena serangan-serangan mereka yaitu orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam. Bahkan mereka pun membuat kepala Rasulullah SAW berdarah terluka dan beliau pun terlempar ke dalam lubang padahal beliau adalah Nabi Allah maka ini semua berupa gangguan yang beliau dapatkan ketika menegakkan dakwah di jalan Allah. Akan tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW beliau bersabar, ya, beliau bersabar ya dan terus ya menahan ya menahan dirinya beliau tidak mau membalas dendam ya beliau bersabar ya dalam menghadapi segala macam tekanan dan hambatan dan beliau adalah sebaik-baik manusia Alaihissalam. Maka demikianlah semestinya seorang yang menegakkan dakwah ya. Dia pasti akan menghadapi gangguan ya dan tekanan ya sekadar dengan iman dan dakwah yang dia tegakkan. Maka wajib atasnya untuk bersabar ya selama dia di atas kebenaran maka hendaknya dia bersabar ya dan menanggung segala macam bentuk derita ya yang harus dia rasakan ya betapapun pahitnya dakwah itu ya betapapun pahit dan beratnya hambatan yang harus dia hadapi, maka sesungguhnya dia sedang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia dapatkan berupa gangguan dan tekanan, maka itu nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan kebaikannya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala atas kesabarannya menegakkan dakwah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan yang ringkas yang kami eh, nukil atau kami sarikan dari eh, apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan membuat kita termotivasi untuk terus bersabar ya dalam menuntut ilmu ataupun beramal dan mendakwahkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.